Ayuh ikhut fillah Sebelum kita masuki sesi tanya jawab Bantahan terhadap Tulisan yang disusun oleh Tengku Muslim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan telah kita sebutkan dan jelaskan bantahan dari 10 poin yang dia menyebutnya sebagai poin-poin yang dijadikan sebagai landasan untuk mengenal ciri khas ulama yang dia sebut ulama wahabi dan telah kita jelaskan bahwa apa yang disebutkan banyak terjadi kedustaan, kebohongan dan fitnah yang disandarkan kepada ulama dakwah salafiyah. Lalu pada bab yang ketiga di sini dia menyebutkan tentang akidah Wahabi. Lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa akidah Wahabi disebutkan pada tiga poin. Yang pertama dia mengatakan akidahnya adalah Wahabi mengikuti Ibn Taimiyah. dan telah kita jelaskan bahwa ini tuduhan yang batil. Ibnu Taimiyah salah seorang di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah dan ulama sunnah banyak alhamdulillah sehingga untuk dikatakan pengikut Ibnu Taimiyah ini adalah merupakan tuduhan yang tidak dibangun di atas landasan hujjah dan telah kita jelaskan prinsip salafiyah bahwa mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di atas pemahaman ulama salaf Dan tentu di sana ada kaidah-kaidah. Ada prinsip-prinsip dalam beristidlal. Dalam menjadikan sesuatu sebagai hujah. Bahwa cara beristidlal ahlu sunnah wal jamaah senantiasa merujuk kepada yang pertama kitabullah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai hujah mencakup hadis yang sahih sahihun li dzatihi atau sahihun li ghairihi atau hasan hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi maka itu dijadikan sebagai hujah Kemudian ijma' ulama juga bagian dari hujjah Dan berhujjah dengan ijma' berdasarkan bimbingan dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan dalam la tajtami'u ummati ala dhalalah umat kan bersatu dalam sebuah kesesatan dan Allah Jalla wa'ala berfirman wa man وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ mu'minin ini salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang hujjiyatul ijma' bahwa kesepakatan kaum muslimin merupakan hujjah. Demikian pula kias yang sahih yang terpenuhi syarat-syarat pengkiasan. Dengan mengkiaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada sesuatu yang ada dalilnya dan ditetapkan memiliki hukum yang sama disebabkan karena memiliki illat yang sama. Karena illatnya sama, hukumnya pun sama. Ini juga bagian dari hujjah. Demikian pula termasuk di antara hujjah adalah apa yang didukil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dari ucapan-ucapan mereka yang tidak ada andil istihad di dalamnya seperti sahabat yang menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkara baik itu juga merupakan bagian dari hujah Karena tidak mungkin seorang sahabat menyampaikan sesuatu yang gaib tidak ada kaitannya dengan akal tidak ada kaitannya dengan rakyu sebuah pandangan namun murni sebuah penukilan tentang perkara gaib melainkan itu diambil dari sahib syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu contoh yang telah kita sebutkan apa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan tentang kursi. Demikian pula termasuk di antara hujjah perkataan sahabat salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan sebagian dari para sahabat dan tidak diketahui ada pengingkaran dari para sahabat yang lain. Dalam keadaan ucapan itu masyhur atau perbuatan tersebut masyhur. Kalau seandainya itu merupakan sebuah kesalahan, tentu ada di antara para sahabat yang mengingkarinya. Karena tidak diperbolehkan dan mereka tidak akan berdiam diri dari sebuah kesalahan yang menyebar. Sehingga tatkala tidak ada yang mengingkari dari kalangan para sahabat yang lain, maka itu juga bagian dari hujjah. Yang diistilahkan oleh sebagian para ulama dengan ijma sukuti. Ini bagian dari cara beristidlal ahlus sunnah wal jamaah. As-salafiyah. Tidak ada satupun dari prinsip mereka yang mengatakan apa yang datang dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bagian dari ulama mujtahidin seperti yang lainnya yang bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya sehingga merupakan kebohongan kalau dikatakan salafiyah hanya mengikuti fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Yang kedua, Wahabi menolak penakwilan ayat mutasyabihat. Wahabi menolak penakwilan ayat mutasyabihat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semestinya tengku muslim harus banyak belajar lagi tentang ilmu usul tentang kaidah-kaidah ahlu sunnah wal jamaah kita mengetahui bahwa sebuah ucapan dalam bahasa Arab ada yang sifatnya hakikat ada pula yang sifatnya takwil, penakwilan. Terlepas dari khilaf yang terjadi kalangan para ulama, apakah dalam bahasa Arab itu ada yang disebut majazi? Hasilnya ini juga pembahasan panjang lebar yang dibahas oleh para ulama. Apakah majaz itu ada dalam bahasa Arab? Ataukah majaz itu dalam bahasa Arab ada tapi dalam Al-Quran tidak ada? khilaf terjadi. Saya tidak ingin bahas masalah ini. Namun barakallahu fikum dalam bahasa Arab ketika ada sebuah ucapan, sebuah ungkapan maka asal hukum dari ucapan atau ungkapan tersebut dibawa kepada makna hakikat. Itu asal hukumnya. Tidak diarahkan kepada penakwilan sampai ada dalil atau ada penguat yang menghendaki hal tersebut. Misalnya, kalau saya mengatakan Al-Asadu fil ghabah. Singa ada di hutan. Singa yang mana? Singa, tahu singa? Al-Asad. Hah? Ketika saya menyebut singa, yang itu pahami apa? Ular? Bukannya? Singa di dalam hutan. Yang difahami apa? Singa seekor hewan yang buas, yang dikenal sebagai raja hutan. Dengan jenggotnya yang lebat. Misalnya. Tidak boleh diarahkan, oh yang dimaksud itu adalah seorang pemberani. Tidak boleh. Itu namanya penakwilan. Asal hakikat dari ucapan ini apa? Seekor singa hewan. Tapi kalau misalnya seorang mengatakan al-asadu yakhtubu 'ala al-mimbar yaum al-jum'ah. Artinya apa? Singa berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Apa yang dimaksud singa? Al-asad. Singa yang di hutan datang sambil pakai kopiah, pakai jubah, naik ke atas mimbar, khutbah. Tidak masuk akal. Iya kan? Dari siakul kalam, konteks dari ungkapan ini menunjukkan yang dimaksud al-asad apa? Ar-rajul asy Seorang lelaki pemberani ya, atau seorang orator dengan bahasa yang berapi-api sehingga digambarkan seperti singa. Maka tidak dialihkan dari seekor hewan yang disebut singa kepada seorang pemberani kecuali dengan dalil, ya kan? Yang tidak mungkin dibawa kepada hakikatnya. Sekali lagi ini uh, meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwa itu disebut takwil. Namun, ma'asyiral rahimakumullah berkaitan dengan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini juga kita mengetahui tidak sedikit dari kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam tergelincir terjatuh dalam kesalahan terjatuh dalam penyimpangan maka yang disebut wahabi menolak penakwilan ayat mutasyabihat ini juga perlu penjelasan namun asal hukum dari sebuah ucapan tidak boleh dipalingkan dari maknanya yang hakiki sampai ada dalil yang menguatkan hal tersebut. Nah sekarang ucapan ini dia mengisyaratkan kepada aqidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang memang jelas berbeda antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang diyakini oleh para ulama dari al-imam syafi'i al-imam Ahmad bin Hanbal al-imam Malik dan para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya dengan keyakinan asy'ariyah al-maturidiyah Adapun ahlu sunnah wal jamaah disebutkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah bahwa mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala semuanya tanpa menerima sebagian lalu menolak yang lain tidak tidak membedakan antara satu sifat Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sifatul kalam Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, berkehendak. Allah Jalla wa ala memiliki sifatul haya, maha hidup yang tidak ada matinya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifatul qudrah, maha kuasa. Sebagaimana Allah Jalla wa ala juga memiliki sifat-sifat yang lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya marah. Di antara sifatnya murka. Di antara sifatnya Allah Jalla wa memiliki tangan. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tertawa. Ya. Rasulullah Alaihi wasallam mengatakan, "Yadhakullah ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar thumma yadkhulanil jannah." Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang saling bunuh membunuh. Dua-duanya masuk surga saling bunuh-bunuh tapi dua-duanya masuk surga lalu diterangkan oleh Nabi Alaihissalam seorang muslim bertemu dengan seorang kafir dalam jihad yang kafir membunuh muslim muslim syahid fil jannah yang kafir yang membunuh ini tadi dapat hidayah menjadi muslim ikut dalam jihad terbunuh dalam jihad syahid juga dia masuk surga juga Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala marah. Allah murka. Allah melaknat. Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi ولعنه وأعد له عذابا أليما Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya di dalam neraka dia tinggal dalam waktu yang sangat lama sekali dalamnya atau kekal di dalamnya dan Allah marah kepadanya Allah melaknatnya menjauhkan dari rahmatnya dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang pedih. Allah marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah cintai dari kaum mukminin, muttaqin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat kebaikan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat dan yang menyucikan diri diri mereka. Allah cinta. Bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan. Iya. Tangan Allah Subhanahu wa taala dua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Yunfiku kaifa yasha'. Kedua tangan Allah terbentang. Allah Azza wa Jal berinfak. Memberi nafkah kepada hamba-hambanya. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Wakilta yadi Rabbi yaminun. Dan kedua tangan Allah, Rabku. Dua-duanya kanan. Tidak ada yang kurang. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun seluruh dari sifat-sifat Allah Jalla Alaihi ini ditetapkan karena Allah yang menetapkannya dan Rasul yang menetapkannya. Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mengerti tentang Allah. Karena apa yang boleh sampaikan adalah wahyu, maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Alaihissalam. Namun dalam menetapkannya tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ahlu sunnah bukan kelompok musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah merupakan bentuk kekufuran. Kata Na'im Muhammad Al-Khuzai rahimahullah ta'ala Man syabbah Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang merupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Maka ahlus sunnah, baik itu Ibn Taymiyah, atau Ibn Al-Qayyim, atau siapa saja yang mereka sebut dengan istilah wahabi, yang mereka hakikatnya adalah salafiyun, ahlus sunnah jamaah, sangat jauh dari prinsip kaum musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tidak pula mereka menolak, mentaktil sifat-sifat tersebut. Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, pilih-pilih dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menetapkan sebagian sifat. Yang lain semua diingkari atau ditakwil. Meskipun dengan cara yang dipaksakan tanpa dalil. Disebutkan oleh penulis kitab Jauharat Tauhid dia mengatakan wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu awfawidhu warum tanziha setiap nas yang mengesankan ada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka takwil itu. Ditakwil. Dipalingkan dari maknanya yang hakiki. Atau fawidhu, tafwid. Ya. Tidak usah tahu menahu tentang maknanya. Dengan alasan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menetapkan beberapa sifat hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru hayat hay alim qadir irada kehendak al kalam as-sam' al basar mendengar melihat lalu dikembangkan jadi sifat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala وجود قدم بقاء مخالفة للحوادث دين هفظ قيامه بنفسه ها وحدانية ها itulah dan seterusnya ya ini yang disebabkan selain dari itu dari Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditakwil. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Oh itu bukan maksudnya tangan. Tapi maksudnya iradatul in'am, keinginan untuk memberi nikmat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang bertakwa. Mahabbah. Oh, maksudnya Mahabbah itu irada tasawuf ingin memberi pahala, bukan dimaksud sifat mahabbah, sifat cinta. Karena kalau dikatakan sifat cinta, cinta itu kan berarti e, bereaksinya apa gitu Dalam jiwa ini ah, bergejolak yang menunjukkan kecenderungan pad, sudah dijelasin macam-macam lalu dikatakan bahwa ini tidak mungkin bagi Allah. Baik. Mereka mengatakan bahwa Wahabiyah atau Salafiyah atau Nutaimiyah atau yang lainnya dikatakan musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan tangan Allah dua. Iya, karena itu terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutkan, Allah mengerti tentang dirinya sendiri dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lebih mengerti dari kita semua. Kan begitu. Yang menetapkan itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ketika kalian menetapkan Allah punya tangan, Allah itu marah, Allah itu tertawa, Allah itu punya sifat cinta, berarti kalian menyamakan dengan makhluk karena makhluk juga manusia juga punya kedua tangan Manusia juga tertawa, manusia juga marah, punya rasa cinta. Nah, dari sini, sekedar kalian menetapkan sifat itu berarti kalian musyabihah. Ada yang bisa jawab? Maka ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, kalian juga musyabihah. Asy'ariyah Maturidiyah berarti musyabihah semua. Loh, kok begitu? Iya. Kalian menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Manusia juga punya pendengaran dan punya penglihatan. Berarti kalian menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kalian bisa musyabbihah. Loh, kami menetapkan itu sifat mendengar bagi Allah, sifat melihat bagi Allah, namun kami tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk. Sifat pendengaran, sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama. Kami juga demikian. Kami menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, Allah mencintai dan sifat itu adalah merupakan sifat yang maha sempurna bagi Allah yang layak dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak sama dengan sifatnya manusia, makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dengan kesempurnaannya. Tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita memikirkan tangan Allah itu seperti tangan makhluk, jangan. Tangan Allah adalah tangan yang purna Kalian mengatakan seseorang menerapkan tangan dari Allah, sebabkan rasa cinta bagi Allah. Bahwa Allah itu maha disamakan dengan diserupakan dengan makhluk maka sifat yang lain Hah? Al-kalamu fi ba'di sifat kal-kalam fi ba'di akhar Berbicara tentang sifat Allah jangan dipilah-pilah Dihukum sama Paham ya? Sehingga tidak boleh kemudian ketika ahlus sunnah para ulama menetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, tidak sama dengan sifat siapapun dari makhluk ini. Lalu kemudian dituduh musyabbih. Kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah punya sifatul kalam, kalian menetapkan itu. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka iya. Kami menetapkan sifat kalam bagi Allah, tapi sifat kalam bagi Allah adalah sifat yang sempurna. Gimana itu sifat sempurna bagi Allah? Sifat kalam. Tolong jelaskan. Kata mereka, al-kalam bagi Allah, sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara Allah, qadim. Jadi, tidak tidak diperbaharui gitu. Ya. Qadim azali sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala qadim azali. Dan si kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala sifat berbicaranya Allah kata mereka kalam nafsani adalah sebuah kalam yang ada pada diri Allah tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka katakan sifatul kalam bagi Allah sifat yang sempurna. Lalu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا kami memanggilnya dari samping bukit Tur dan kami mendekatkannya kami memanggilnya oh itu bukan kalamullah ketika dipanggil ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Musa alaihissalam. Panggilan itu dengan apa? Ada suara. Yang namanya tidak dalam bahasa Arab itu adalah saut, bersuara. Dengan huruf dan suara. Kata mereka Allah memanggil tanpa huruf, tanpa suara. Gimana itu? Terus apa yang didengarkan oleh Musa alaihissalam? Oh itu bukan suara Allah. Itu bukan suara Allah. Tapi itu adalah merupakan ungkapan dari firman Allah. Allah tidak ada suaranya. Allah berbicara tapi tidak ada suaranya. Jadi mereka ingin menghindar kalau menetapkan suara berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah terus yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa itu apa? Kata mereka, ya ada yang mengatakan itu adalah Allah mengirim kalamnya ke udara atau mungkin malaikat atau apa saja yang kemudian menyampaikan kepada Musa alaihissalam. Allah Jalla wa'ala firman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata li dhikri. Allah Jalla wa'ala mengatakan pada Musa alaihissalam, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Berani malaikat mengatakan itu. Mengatakan, Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku. Wa aqimis sholata dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Berani malaikat mengatakan itu? Menisbatkan pada dirinya Allah. Ta'ala Allah. Akhirnya kalau dikatakan yang berbicara kepada Musa itu makhluk, kalau begitu bisa jadi ada yang tidak menyalahkan Firaun ketika mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang maha tinggi. Boleh jadi Allah yang mengirim kepada Fir'aun. Sehingga hakikatnya adalah Allah. Fir'aun hanya perantara. Na'udzubillah. Alasan mereka ada bait syair yang mengatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalilan ucapan itu dalam dalam fuad, dalam kolbu, lisan itu hanya dijadikan sebagai petunjuk yang memperjelas. Akhirnya kesimpulan dari sini, ma'asyiral dalam keyakinan asyairah bahwa kalamullah itu satu, tidak terbagi-bagi. Taurat itu sama dengan Injil, Injil itu sama dengan Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan antara perintah dengan larangan, berita, insya dan seterusnya. Tidak ada perbedaan, semuanya satu. Yang terlihat berbeda, bermacam-macamnya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan kalamullah. Tapi, ungkapan dari kalamullah. Jadi kesimpulannya, sebenarnya seperti Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Bukan kalamullah. Subhanahu wa ta'ala. Walhasil ma'asyur al Ini sedikit penjelasan tentang bagaimana ahlus sunnah dalam menetapkan sifatullah subhanahu wa ta'ala. Penting untuk saya jelaskan agar kita mudah memahami apa yang disebutkan di sini. Pada bagian C dia mengatakan akidah Wahabi hampir sama dengan akidah Yahudi. Subhanallah. Lalu kemudian dia melakukan mukarana, perbandingan antara apa yang disebutkan dalam kitab Taurat yang sudah dirubah tadi ya yang mereka namakan Safar Al-Muluk lalu dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang dikatakan itulah ucapan Wahabi. Ma'asyiral kaitannya dengan berita yang datang dari Bani Israel. Apa yang disebutkan dalam Taurat atau Injil yang telah berubah sekarang ini. Sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sikap yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam riwayat Imam Al-Bukhari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzab alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sampaikan dariku walaupun satu ayat dan tidak mengapa beritakan dari Bani Israel tidak ada dosa padanya Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang bolehnya mengambil berita dari Bani Israel. Namun berita Israeliat itu terbagi menjadi tiga bagian ada berita yang dibenarkan dan kita imani yaitu berita-berita yang datang dari mereka yang dibenarkan oleh Al-Qur'an Karim atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada pembenaran dalam Al-Qur'an atau sunnah maka kita benarkan dan kita iman dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah Nabi Allah Adam alaihissalam dan kisah sebagian para nabi sebutkan yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim atau ada penguatnya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita benarkan. Kita benar, itu benar. Tidak semua yang ada dalam Taurat atau Injil itu batil. Yang kedua, berita-berita yang datang dari mereka yang diketahui kebatilannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jelas batilnya. Bertentangan dengan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW. Maka pasti ditolak. Menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mereka sebutkan dalam Taurat atau Injil itu adalah muharrafah. Yang sudah dirubah-rubah. Yang ketiga, yang tidak ada penguatnya. Yaitu tidak ada yang menguatkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa itu benar atau batil. Maka kita pun tidak punya sikap. Diamkan. Tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Ini sikap ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu sikap para ulama' tentang berita-berita Israelia. Kalau hanya sekedar adanya ayat dalam Taurat, lalu kemudian dicocokkan, ada perkataan ulama seperti ini, kebetulan sama dengan disebutkan dalam Taurat, lalu dikatakan ini berarti akidah Yahudi. Ini kesalahan, salah paham. Dalam kitab Taurat penjelasan tentang hukum rajam. Dalam Islam ada hukum rajam. Apakah hukum rajam itu adalah hukum Yahudi? Kan bukan. Itu hukum Islam yang telah ditetapkan pula pada syariat mereka. Dalam riwayat Imam Bukhari ketika sekelompok orang Yahudi membawa dua orang yang melakukan perbuatan zina mereka meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi hukum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin menghukum mereka ini orang Yahudi berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam syariatnya. Kata Nabi Alaihissalam, kalian mendapati hukum rajam dalam Taurat kalian. Kata mereka, oh tidak ada itu, tidak ada. Dalam syariat kami, kalau seorang melakukan perbuatan zina, kami hitami tubuhnya, dihitamkan. Terus di dihina, dicerca. Kata Abdullah bin ada. Beliau ini mantan Yahudi. Masuk Islam, jadi sahabat Nabi SAW. Kata beliau, ada. Ada hukum rajam. Maka dia datangkan kitab Taurat ada alimnya mereka membaca kitab Taurat itu dibaca ayatnya ayat tentang rajam itu tangannya ditaruh di situ dia baca lalu yang ditutup dengan tangannya nggak dia baca padahal itu ayat tentang raja kata Abdullah bin Salam ini tangan tanganmu singkirkan ini baca itu rajam akhirnya mereka dirajam dalam hadis yang dibaca oleh Al Imam Bukhari Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Ashura. Lalu beliau bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian berpuasa Ashura? Kata mereka, Hada yaumun najjallahu azza wa jalla Musa wa qawma min Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan para pengikutnya dari Firaun. Fanasumuhu. Maka kami pun berpuasa pada hari itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, nahnu aula bi Musa minkum. Atau nahnu aula bi Musa minhum. Fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Kata beliau kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura dan memerintahkan kepada kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura. Itu syariat apa? Yahudi. Syariat tetapkan oleh Rasulullah saw. Jadi sekedar ada tidak boleh kemudian dikatakan bahwa ini akidah Yahudi. Subhanallah. Maka harus dilihat. Kalau memang itu tidak ada dalam Islam, lalu ditetapkan dalam agama Yahudi, lalu kemudian ada seorang menetapkannya seperti yang ditetapkan oleh Yahudi dan tidak ditetapkan dalam Islam, nah betul itu akidah Yahudi. Namun kalau sekedar sama, ya tidak bisa. Nah di sini dia menyebutkan salah satu alasannya bahwa akidah Wahabi itu hampir sama dengan Yahudi. Dalam naskah kitab Taurat yang sudah dirubah saya baca sedikit aja ya. Panjang kalau dibahas. Yang merupakan asas akidah Yahudi yang mereka namakan Safar al-Muluk. Sebutkan nomornya sekian. Katakan, وَقَالَ idan إِذَنْ al Rabbi. Maka dengarkanlah ucapan kalam Rabb قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره Sungguh aku telah melihat Rabb duduk di atas kursinya. Dan setiap tentara langit mereka berdiri di sisinya sebelah kanan sebelah kirinya. Dan dalam halaman yang lain disebutkan Allah Jalla ala kursi qudsihi bahwa Allah duduk di atas kursi kesuciannya. Ini yang dinukil dari Taurat. Lalu dibandingkan dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama salaf. Di sini dia nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari Majmu'ul Fatawa jilid 4 halaman 374. Jadi dia mengatakan ini perkataan Ibn Taimiyah. Dia katakan di dalam kitab andalan Wahabi Salafi yaitu Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah Al-Harrani Imam Wahabi juz 4 halaman 374 mengatakan inna Muhammadan Rasulullah yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ah. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah Allah Azza wa Jal mendudukkannya mendudukkannya di atas arash bersamanya bahwa Muhammad Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mendudukkannya di atas arash bersamanya lalu dianggap bahwa ini pendapatnya Ibn Taimiyah saya merujuk ke kitab yang dimaksud menjemuk fatwa yang dinukil oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala Baik. Di sini kata Ibn Taymiyyah rahimahullah. Faqad haddatsa al-ulama al-mardiyun wa aula wa al maqbulun. Telah menjelaskan para ulama yang diridhai dan para wali yang diterima ucapan mereka. Jadi Ibn Taymiyyah rahimahullah tidak menyebutkan ucapan dari Istihadnya sendiri, pendapatnya sendiri. Beliau menukil dari mana? Al-ulama al-mardiyun wa awliya'uhul maqbulun. Anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudisu rabbuhu alal arshi ma'ah. Bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbnya Allah mendudukkan Muhammad di atas arash bersamanya. Sebelum saya bahas ini, berbeda antara yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah dengan yang disebutkan dalam Taurat. Taurat mengatakan duduk di atas kursi. Kursi bukan arash. Arash itu adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan antara kursi dengan arash dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa perbedaan antara keduanya seperti gelang yang dilempar ke padang pasir. Maka gelang itulah kursi dan arash itu adalah padang pasirnya. Dan arash la yaqdiru qadrahu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui sebesar apa arash itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini sudah berbeda yang disebutkan dalam Taurat berbeda dengan dinukil oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian apakah ini pendapat Ibn Taimiyah? Beliau menukil dari al ulama ul mardiyun wa awliya'uhul maqbulun. Lalu kata beliau, rawa dzalika Muhammad bin Fudail an Lais an Mujahid. Itu diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail dari Lais dari Mujahid dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan." وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة dan disebutkan itu Muhammad bin Fudail dari riwayat-riwayat yang lainnya ada yang marfu disandarkan pada Rasulullah ada pula yang yang tidak lalu beliau menukil perkataan Ibnu Jarir At-Tabari jadi kesimpulannya ma'asyiral rahimakumullah Ibnu Taimiyah menyebutkan ini itu bukan dari ucapan beliau bahwa Muhammad Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mendudukkannya di atas arash bersamanya. Tapi beliau menukil dari para ulama di antaranya Mujahid. Siapa itu Mujahid? Wahabi. Siapa Mujahid? Mujahid bin Jabir. Muridnya siapa ini? sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kalau ingin menuduh musyabbihah tuduh Jabir Mujahid bin Jabr radhiyallahu taala yang berpemikiran musyabbihah. Lalu setelah itu kamu menuduh Mujahid itu kan muridnya Ibn Abbas, tuduh Ibn Abbas. Karena Ibn Abbas yang mengatakan al-kursi maudhi'u qadamir rahman azza wa jalla. Kursi itu ada tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Ibn Abbas yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud nikmat Al Quran sebaik-baik penafsir Al-Quran Al-Karim Ibnu Abbas silahkan tuduh Ibnu Abbas Ibnu Taimiyah cuma penukil jangan salahkan Ibnu Taimiyah dan itu pun beliau nukil dari mana dari tafsir yang masyhur yang diakui oleh seluruh para ulama ahlu sunnah jamaah Siapa yang tidak mengenal tafsir At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari Nah Seorang alim yang hidup Di abad yang tiga Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah Yang penafsirannya Kitab tafsirnya diakui oleh para ulama Seluruhnya Bahkan para ulama Asyafi'iyah Sampai disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan tentang tafsir At-Tabari kata beliau ajma'atil ummah ala annahu lam yusannaf mithl Tabari sepakat umat ini bahwa belum ada sebuah karya dalam bidang tafsir seperti tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari Berarti tafsir ini apa? Mu'tamad, bukan Wahabi ya. Ibn Jarir tidak mengenal Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau hidup di awal-awal Islam. Abad ketiga Hijriah. Di awal abad keempat beliau meninggal. Dan Muhammad bin Abdul Wahab jauh. Ibn Taimiyah jauh di abad ke-8. Jadi Ibn Jarir tidak mengenal Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim dan yang lainnya. Sudah. Tinggalkan ucapan Ibn Taymiyah. kita kembali ke ucapan Ibn al Tabari. Disebutkan dalam tafsir Ibn Jirin ketika menerangkan makna atau tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau wahai Muhammad dalam sebuah kedudukan yang terpuji. Beliau menyebutkan tafsir para ulama yang mengatakan dimaksud adalah syafaat syafaah al uzma, syafaat yang paling agung pada yaumul qiyamah. Lalu kata beliau, "Wa qala akharun" بل ذلك al-maqamul mahmud alladhi wa'ada Allah nabiyahu يبعثه iyyah huwa ayyu qa'idahu ma'ahu ala arsyih. Yang dimaksud kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan kepada nabinya bahwa Allah membangkitkannya padanya yaitu Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Muhammad alaihi salatu di atas arasnya. Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat diantaranya riwayat dari Mujahid ketika menafsirkan ayat ini kata beliau yujlisuhu ma'ahu al-arsy bahwa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya di atas arsy. Lalu setelah itu beliau menjelaskan uh, pada akhir pembahasan dari penafsiran ini bahwa penafsiran ini tidak ada masalah. Beliau membenarkan dan beliau mengatakan bahwa penafsiran ini tidak bertentangan dengan yang lainnya yang mengatakan bahwa itu syafaat. Allah mendudukkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas arasy. Masalahnya apa? Problemnya dari mana? Dari sisi mana? Kalau memang penafsiran ini benar dan itu diriwayatkan dari Mujahid, rahimahullah taala. Ya karena Rasulullah didudukkan di atas arasy. Kenapa kalau Rasulullah didudukkan di atas arasy? Cemburu. Itu menunjukkan kemuliaan Allah berikan pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi, tapi kan disebutkan bersamanya. Nah ini ini. ini. Pikirannya yang dangkal dalam memahami nas. Maaf kata-kata bersamanya. Itu jangan difahami seperti apa yang kita saksikan di antara makhluk. Bahwa yang dimaksud bersamanya yang dimaksud adalah berdampingan, bersentuhan. Sebagaimana Allah duduk di atas aras, maka Rasulullah juga duduk di atas aras bersamanya. Di sini letak kesalahan dalam berpikir. Karena ada penyakit tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tak boleh itu. Sehingga difahami, oh ini tidak boleh, ini tasbih. Namanya bersuami yang berarti kan duduk bareng di atas arsh Seperti saya panggil orang, nih, kamu duduk sini. Lalu dia duduk bareng. Lalu difahami seperti itu Allah Subhanahu wa taala. naudzubillah Tidak begitu cara ahlu sunnah jamaah memahami nas-nas. karya di dalam bahasa Arab itu jelas. dalam bahasa Indonesia kata bersama itu. Ya, kadang-kadang seorang tulis surat kepada istrinya yang tercinta yang ada di negeri seberang. Dia mengatakan dalam suratnya, meskipun engkau jauh di mata, engkau tetap bersamaku. Salah nggak ini? Dalam bahasa Indonesia salah nggak ini? Engkau tetap bersamaku, bersamaku apa istrinya mengatakan, bohong kamu. Saya jauh di sini kok, di negeri seberang. Eh. Bersamaku dalam hal apa? Menunjukkan bahwa engkau senantiasa ada di dalam hatiku. Wah, itu kira-kira. Nah. Ya tidak mesti bersentuhan. Iya kan? Tidak mesti nempel gitu loh. Dalam bahasa Arab seorang mengatakan, Ana asiru fi safari wal qamaru ma'i. Saya berjalan dalam safar. Dan bulan tetap bersamaku. Dalam bahasa Arab, ini tidak ada yang bantah. Tidak ada yang Bohong kamu. Mosok kamu sama bulan. Ya. Bulan tetanggamu apa? Ada namanya bulan mungkin tangganya. Nah, Bulan-bulan yang di sana yang ada cahayanya itu. Loh, bahasa Arab itu biasa. Tidak ada yang mengingkari loh. Jadi tidak mesti ketika dikatakan saya berjalan dan bulan tetap bersama saya. Berarti dianggap jalan bareng dengan bulan. Tidak ada yang memahami seperti itu. Al-ma'iyah. Kebersamaan tidak mengharuskan al-mumasah nempel berdampingan itu salah paham nah di dalam di tengah-tengah makhluk saja yang namanya kata maaf bersama itu tidak harus nempel tidak harus bareng di situ zatnya enggak jadi kalau kita memahami hal ini memahami bahasa Arab ini Sebenarnya tidak ada iskal. Ini justru menunjukkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dudukkan dia bersama bersamanya di atas arasnya. Dan Allah Azza wa Jal Ar-Rahmanu alal Arshistawa Allah di atas arash. Dan Allah maha tinggi. Makanya karena adanya pemikiran seakan-akan ketika dikatakan bersama itu menunjukkan memasah, nempel. Sehingga para ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang Allah itu di atas arsh. Ar-Rahmanu alal arsh istawa ba'inun min khalqih. Dan Allah jauh dari makhluknya. Allah itu terpisah dari makhluknya para ulama salaf ada yang menyebutkan tambahan untuk menerangkan bahwa kalau dikatakan di atas arah itu bukan yang dimaksud seperti yang kita saksikan di, di kalangan makhluk raja di atas singgah sana berarti nempel duduk kalau singgah sananya digeser jatuh dia itu makhluk jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk jadi sebenarnya musyabbiha itu siapa? Yang musyabbiha itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah ketika memahami ayat ini. Dan ini bukan dari Ibn Taimiyah, ini dari Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah taala yang hidup di abad 3 hijri. Nah, di sini disebutkan penggalan seakan-akan orang ketika membaca ini ucapan Ibn Taimiyah, padahal bukan. ini talbis talbis iblis Allah musta'an Masya Allah Sambil 5 lewat Hah? Lanjut Lanjut aja Lanjut panjang ini Baik namun intinya jelas ya bahwa kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam al-asma sifat jelas. Tidak seperti yang dianggap oleh mereka bahwa ahlu sunnah atau ibnu Taimiyah musyabbiha mujassimah. Lalu disebutkan di sini dinukil dari kitab syarah kitab syarah hadis nuzul syarah tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah berkata, "Fama ja'at bihi al-atharu 'anin nabi min lafz al-qu'ud wal julus fi haqqillah ta'ala ka hadits Ja'far ibn Abi Talib wa hadits Umar." awla أولى ألا يماثل صفات أجسام ibad ini juga dinukil dari kitab Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang berjudul Syarah Hadis An-Nuzul. Jadi panjang beliau menjelaskan tentang turunnya Allah Jalla ala. Yang dia nukil dia mengatakan maka apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lafaz duduk, kuud atau julus pada hak Allah Subhanahu Wa Taala seperti Ja'far riwayatnya Ja'far bin Abi Talib atau hadis Umar maka lebih utama untuk tidak menyerupai sifat-sifat dari jasad-jasad manusia. Nah, jadi di sini uh, Syekhul Islam Taimiyah taala ingin menjelaskan bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Sehingga apa saja yang disebut tentang sifat Allah tidak boleh diserupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Termasuk dalam hal ini sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Tidak boleh kemudian difahami ketika Allah turun ke langit dunia berarti arash kosong. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti dunia itu lebih besar daripada Allah. Berarti Allah mengitari dunia. Berarti sudah Main akal di situ. Dunia lebih besar daripada Allah. Karena Allah masuk ke dunia. Siapa yang mengatakan itu? Kenapa Ahlus sunnah jamaah menetapkan Allah turun ke langit dunia? Karena itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia. Kita tetapkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan. tetapi nah, kan kalau menetapkan bahwa Allah benar-benar turun ke langit dunia berarti kamu menetapkan Allah arasy Allah itu kosong. Siapa yang mengatakan demikian? Sampai di antara mereka ada yang mengatakan sepertiga malam itu kan selalu ada di dunia ini. Kalau selesai di Indonesia, sepertiga malam daerah yang lain, di negeri yang lain, di negeri yang lain. Berarti kalau begitu arash kosong terus. Ini pikirannya dia. Karena sudah yang ditanamkan dalam pikiran dia, Allah itu seperti makhluk. Sehingga kalau dikatakan Allah turun, maka sama seperti makhluk. Kalau makhluk turun meninggalkan kursinya, berarti kursinya kosong. Berarti dia di bawah. ada pun ahlu sunnah jamaah mengimani semuanya. Mereka mengimani Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arash. Allah maha tinggi di atas arash. Kita mengimani itu dan kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana yang diberitakan oleh makhluk yang mengerti tentang Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun jangan kita membagaimanakan jangan kita menyerupakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk tidak boleh kita tetapkan seperti ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Taimiyah rahimahullah فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الآدميين وغيرها مما نشهد بالأبصار في الدنيا kalau sudah diketahui jadi sebelumnya beliau menerangkan bahwa malaikat itu turun naik turun naik membawa amalan hamba ada lagi yang turun kan gitu roh juga roh manusia juga bergerak ya dia meninggal di alam barzakh tapi ruhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya berada dalam al-jannah dalam surga merasakan berbagai macam kenikmatan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun jangan kalian menyangka orang yang terbunuh dalam di jalan Allah itu mati mereka hidup mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala mereka hidup di dalam al-jannah ruh-ruh mereka jadi turun naik. Kata beliau, apabila telah diketahui bahwa sifat malaikat, ruh, ruh manusia yang dikatakan bergerak, naik, turun dan yang semisalnya tidak sama dengan gerakan jasad-jasad manusia dan yang semisalnya dari apa yang kita saksikan dengan mata-mata kepala kita di dunia. Tidak bisa disamakan. Iya kan? Gimana turun naiknya malaikat? Allah Malaikat ikut sholat subuh. Di mana mereka? Allah alam, kita tidak lihat. Nah, nah kalau semacam turunnya malaikat berbeda dengan turun jasadnya manusia. Turun naiknya ruh berbeda dengan turun naiknya jasad. Berbeda. Tidak bisa disamakan. Wa annahu yumkinu fiha ma la yumkinu fi ajsamil adamiyyin dan memungkinkan pada malaikat, pada ruh yang tidak mungkin terjadi pada jasad-jasad manusia. Ini di antara makhluk. Sama-sama disebut lafaz turun, tapi turunnya berbeda. Turun naiknya berbeda. Karena ma yusafu bihi rabbu min dhalika awla bil imkan, maka yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat turunnya Allah itu lebih jelas berbeda dan tidak bisa disamakan. Wa abadu an mumasalati nuzulil ajsam bahkan jauh untuk dipermisalkan seperti turunnya jasad manusia tidak boleh. Kalau dia turun dari kursi berarti kursinya kosong. Tidak bisa. Jauh sekali. Bal nuzuluhu la yumathilu nuzulal malaika wa arwah bani Adam wa in kana dhalika aqrab min nuzul ajsamihim bahkan turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan turunnya malaikat dan turunnya arwah-arwah manusia lalu kata beliau wa idza kana qu'udul mayyit fi qabrihi laysa huwa mithlu qu'udil badan ya karena disebutkan dalam hadis bahwa seorang mukmin Apabila di alam barzaknya, maka dia didudukkan. Didudukkan di alam kuburnya. Gimana duduknya itu? Mungkin kalau dijali kuburannya, dia tetap terbaring. Gimana didudukkan? Nah, kata beliau, kalau sekiranya duduknya mayit di dalam kuburnya tidak seperti duduknya badan jasmani Nah, lalu kata beliau, maka apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lafaz duduk, kuud atau julus tentang Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hadis Ja'far bin Abi Talib atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dan yang selainnya, aula alla yumathila sifat ajisamil ibad. Lebih utama untuk dikatakan tidak sama dengan sifat-sifat jasmaninya manusia. Sifat-sifat anggota tubuhnya manusia. Ya, di sini beliau mengisyaratkan hadis Ja'far bin Abi Talib Dan hadis ini lemah. Hadis ini adalah hadis yang baik. Yang diriwayatkan oleh Daring dalam kitabnya Raddu Al-Mirrisi bahwa Ja'far bin Abi Talib datang kepada Asma bintu Umais dan ketika itu dia berada di Habasyah. Dan Ja'far ketika itu sedang menangis. Kata Asma, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata Ja'far, "Ra'aitu fatan mutrafan min al-Habasyah syaban jasiman." Aku melihat seorang anak muda yang mewah, hidupnya mewah dari Habasyah. Seorang remaja yang yang terlihat tampan. Marra alam ra'atin melewati seorang wanita Fatar daqiqan kana ma'aha. Lalu kemudian dia membuang membuang uh, apa dakik tepung ya. Dia membuang tepung yang ada pada wanita tersebut. Nah, jadi milik wanita, wanita sedang tepung dihambur tepungnya itu oleh anak muda ini. pak sakat hurih lalu kemudian diterbangkan oleh angin. Maka wanita ini pun mengatakan, "Akiluka ila yom yajlisul malak yajlisul malak atau yajlisul malik al kursi fayakhudhu lil madlum min zalim aku menyerahkan urusanmu kepada satu hari di mana sang raja nah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa duduk di atas kursi lalu kemudian uh, memberi hukuman kepada orang yang terzalimi dari orang yang telah berbuat zalim kepadanya memberi hukuman orang yang zalim terhadap orang yang dia zalim tersebut. Alhasil hadis ini sanatnya baik. Demikian pula hadis Umar yang mengatakan bahwa Umar mengatakan idza jalasa tabaraka ta'ala 'ala al-kursi sumi'a lahu atitun ka atitir rahlil jadid. Apabila Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursi, maka didengarkan pada kursi itu atit. Atit itu suara. Ya, kalau ada kursi baru, kemudian baru diduduki, terdengar suara ik ik ik. Karena masih baru. Bunyi dia. Nah, itu namanya afid. Maka didengarkan pada kursi itu suara afid seperti suara uh, kendaraan yang baru. Hadis ini juga sanad yang mah. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah bin Khalifah Al-Hamdani. Ini yang disebutkan oleh pentahqiq kitab ini. Namun ma'asyiral rahimakumullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kalau riwayat ini sahih, maka tidak jadi masalah. Dikatakan Allah duduk di atas kursi. Tidak jadi masalah. Duduknya tidak seperti duduknya makhluk. Nah, kalau itu sahih. Namun hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursi adalah lemah. Semua hadis meriwayatkan tentang ini dhaif yang sahih apa yang disebutkan dari Ibn Abbas bahwa kursi bukan arash. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Abbas bukan Ibnu Taimiyah. Tapi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah Walhasil ini, ma'asyar rahimakumullah di antara yang kita terangkan dan masih banyak disebutkan di sini mungkin di waktu yang lain atau di majelis yang lain saya akan membahasnya insyaallah taala e, namun apa yang kita sebutkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan memberi tambahan wawasan kita tentang akidah ahlu sunnah jamaah bahwa ahlu sunnah sangat jauh dari pemahaman tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk kalau seandainya ahli sunnah dituduh demikian, maka asyairah pun demikian. Asyairah musyabbihah. Dan mereka tidak ingin dituduh dengan tuduhan tersebut. Maka jangan kalian menuduh ahli sunnah dengan sebutan musyabbihah. Karena itu adalah merupakan akidah yang ditetapkan oleh para ulama semenjak dahulu. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atbau tabi'in. Dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Mereka berjalan di atas akidah yang satu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam tanpa menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya tersebut. InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Masya Bismillah Ustaz, apakah seorang yang ta'addud? Masya Allah, pembahasannya jauh sekali. Jika dia banyak harta tapi tidak ada ilmu pada seorang tersebut, dia cuma tahu bahwa bolehnya ta'addud aja dalam Islam. Apakah orang yang seperti ini terhina amalan ta'addudnya? Dan ada sebuah hadis yang ketika sahabat yang keadaannya miskin ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah lagi dan sahabat tersebut masih tetap keadaannya miskin juga dan diperintahkan untuk yang seterusnya sampai keempat sahabat tersebut menjadi kaya. Apa benar hadis ini? Allah a'lam. Saya belum pernah mendengar hadis ini. Nikah yang kedua miskin, nikah yang ketiga miskin, nikah yang keempat jadi kaya. Saya Hebat sekali barokahnya yang keempat ini Allah dan saya belum mengetahui ya dari riwayat ini. Nah, kalau memang sahih riwayat ini wah, saya juga pengen cari yang keempat soalnya. <laughs> Siapa tahu bisa jadi kaya. Dan apa bisa disatukan kalimatnya dengan yang di atas? Karena banyaknya orang yang berpegangan dengan seorang harus takut dengan banyaknya harta. tapi tidak dipentingkan ilmunya dahulu. Walhasil terlepas dari riwayat ini, ta'addud bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa ta'addud itu perkara yang mustahab. Yang terjadi perselisihan tentang hukum asal nikah itu apa? Poligami atau monogami? Hukum asal menikah itu satu atau hukum asal menikah itu lebih dari satu. Kalau tidak mampu lebih dari satu, maka nikah alternatif bagi orang tidak mampu nikah satu. Jadi nikah satu alternatif. Kalau sudah tidak mampu berbuat adil, fa'ilam ta'adilu fawahidatan. Atau mamalakat aimanukum atau dengan budak perempuan kalian. Nah, namun tentunya bagi seorang sudah kita tetapkan bahwa dalam setiap permasalahan dibutuhkan ilmu. Nah, seorang dalam beribadah tentu mengetahui ilmunya. Di antara ilmu tentang ta'adud diwajibkan dan disyaratkan harus berbuat adil. Nah, itu ilmu apabila anda sudah mengetahui bahwa kewajiban seorang suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya dalam hal pembagian malamnya, dalam hal pembagian nafkahnya, kamu sudah mengetahui itu, berarti kamu sudah berilmu. Nikah. Silahkan poligami. Jadi ya, sudah berilmu semua, sudah dengar semua ini. Nah, tinggal mampu apa enggak, kan gitu. Kembalikan pada kemampuan masing-masing dan juga harus dengan niat yang baik bukan hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu namun tujuannya adalah untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan juga bertujuan untuk memberi kemaslahatan memelihara wanita yang sedang sendirian ya, karena sekarang banyak wanita yang yang membutuhkan pendamping. Jumlah wanita yang banyak, jumlah lelaki yang sedikit, sudah sedikit, tidak semua siap untuk berpoligami. Sehingga seseorang ketika berpoligami dan dia mengetahui hukum-hukumnya, dia harus bersikap adil, dia telah berbuat kebaikan. Dan dia bersedia untuk uh, memberi kemaslahatan kepada kepada istrinya tersebut menjaganya, memeliharanya. Maka ini termasuk di antara amalan sunnah yang sepantasnya dihidupkan. Ya, terkhusus ahli sunnah jamaah yang memahami hal tersebut. Tidak diperbolehkan seorang muslim atau muslimah lebih terkhusus lagi muslimah yang memahami sunnah salafiyah lalu kemudian membenci amalan ini seperti sikapnya orang-orang awam atau sikapnya orang-orang membenci syariat poligami. Jangan sama sekali. Itu adalah hak suami. Biarkan suami menentukan sikapnya. Apabila dia lebih mengetahui tentang kondisinya, ya, istri silahkan memberi masukan. Ya, mampu nggak, bisa nggak berbuat adil, Nanti suami yang menimbang ya dan melihat kondisinya dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi Alaihissalam. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan pertolongannya kepada seorang menghidupkan sunnah tersebut. Apa hukum asuransi? Asuransi yang sifatnya bisnis haram, tidak diperbolehkan. Masya Allah, panjang-panjang. Ustaz bagaimana adab seorang suami ketika memanggil istrinya di ruang ummahat selesai atau usai ta'lim atau daurah apakah harus berteriak-teriak atau membunyikan klakson sepeda motornya mohon bimbingannya Ustaz ini tidak diatur dalam syariat ya nah antum lebih tahu gimana cara memanggil istri sekarang ini masya Allah fasilitas banyak telepon telepon. Nah, istri kasihkan telepon. Telepon. Nih sudah siap dulu. Enak kan? Daripada teriak-teriak di depan rumah orang. Yang ini teriak, yang itu teriak. Nah, ini ya sudah disepakati. Nunggu di mana? Tidak bisa nelpon, janjian, SMS-an. Tidak bisa SMS-an, tidak punya HP, janjian. Nanti kalau selesai kamu tunggu di tempat ini ya di sudut rumah pojok itu misalnya ya kamu tunggu di situ kalau kamu ada yang berdiri di situ hitam-hitam pakaiannya berarti istri saya itu nah, asal jangan tukar gitu kadang-kadang ada juga salah ngambil nah, kira istrinya padahal punya orang jangan sampai seperti itu ya ya masing-masing punya cara lah bagaimana memanggil istrinya. Apakah saya boleh bermuamalah dengan orang kafir? Contohnya untuk memasang gipsum di rumahnya karena itu profesinya mengingat bahwa bagian rumah digunakan untuk peribadatan mengingat bahwa bagian rumahnya digunakan untuk peribadatan mereka pada hari-hari tertentu. Kalau sekedar rumah, hukum asalnya boleh. Rumah, tempat tinggal, tapi kalau ada unsur bahwa itu digunakan untuk ibadah mereka, maka tidak diperbolehkan. Karena itu akan membantu mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Saya bekerja pada seorang, kemudian orang itu mengalami kerugian karena tidak dibayar pihak ketiga. Apakah saya harus menanggung kerugian itu juga? Kamu bekerja sebagai apa? Nah, kamu bekerjanya sebagai apa? Kalau kerjanya itu semacam mudharabah, kerjasama, pemodal dan pengelola, maka untung dibagi bersama sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Tapi kalau kamu sifatnya seperti orang yang diupah, nah, maka apabila engkau mengerjakan dan menyempurnakan pekerjaan yang kamu lakukan, kamu berhak mendapatkan upah tersebut terlepas dari majikanmu itu seorang yang mengalami kerugian atau tidak ya kamu berhak untuk mendapatkan upah kalau ternyata dia tidak mampu ya maka dia berhutang kamu telah mengerjakan apa yang dia inginkan maka kamu berhak untuk mendapatkan upah tersebut wallahu Bagaimana Ustaz dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tiada berguna tahdir apabila yang tahdir lebih lemah dari yang ditahdir? Contohnya ulama halakoh mentahdir ulama sekelas universitas yang bergelar profesor, doktor dan sebagainya. E, lemahnya dari sisi mana ini? Oh karena ini tidak ada gelarnya, yang itu ada gelarnya misalnya. Ma'asyarul rahimahumullah tahdir itu apabila pada tempatnya akan mendatangkan kemaslahatan. Terlepas dari yang mentahdir itu seorang tidak punya gelar misalnya, yang ditahdir seorang tokoh, doktor, profesor, tapi memang betul sesat, menyimpang, maka ada manfaatnya. Minimal manfaatnya kembali kepada dirinya. Dia menjaga diri. Dia menjaga diri dari orang, orang tersebut selamat dari bahaya orang itu. Ketika dia menyampaikan tahzir kepada orang lain, maka orang lain pun berhati-hati darinya. Kalau ada yang mengikuti, alhamdulillah. Tidak ada yang mengikuti, dia sudah menyampaikan amanah, memperingatkan manusia dari adanya bahaya penyimpangan. Kita sepakat atas apa yang kita sepakati, kita saling maafkan terhadap apa yang kita perselisihkan. Khusus untuk kalangan salafiyin. Bolehkah kita memakai prinsip ini? Sepakat atas apa yang kita sepakati. Kita saling maafkan terhadap apa yang kita perselisihkan. Apa dulu perselisihannya? Dan apa pula kesepakatannya? Meskipun salafiyin. Ya, si A salafi, B salafi. Kita sepakat. Main judi. Misalnya. Sepakat. Tidak boleh, haram. Nah, meskipun sepakat. Dan saling maafkan dalam hal yang diperselisihkan. Apa yang diperselisihkan dulu? Kalau masalah yang prinsip, tidak boleh saling maafkan. Itu kebatilan namanya. Nah, saling maafkan. Kalau dalam hal-hal yang yang sifatnya bisa ditolerir, perselisihan yang memang uh, khilaf mu'tabar yang teranggap ya kamu pendapatnya bersedekap setelah ruku saya tidak kamu pendapatnya kalau tasyahud jari telunjuk digerakkan. Saya tidak. Ya sudah kita saling maafkan lah Saling uh, berlapang dada dalam menerima perselisihan tersebut. Tidak mesti seorang ustadz harus memerintahkan semua santrinya harus seperti ustadznya. Gaya sholatnya. Tidak boleh. Ya, dia punya cara tersendiri yang menurut dia itu lebih mendekati kebenaran. Ya terserah dia. Nah, tapi kalau dalam urusan prinsip maka tidak diperbolehkan. Kita saling maafkan dalam hal yang diperselisihkan. Apa dulu? Perselisihannya masalah apa ini? Nah. Ya kamu menganggap bahwa haram hukumnya memanfaatkan bunga bank. Saya pendapat saya boleh-boleh saja. Nah, ini maaf. Ini perselisihan antara yang halal dan haram tidak boleh. Bunga bank jelas tidak boleh dimanfaatkan. Maka meskipun sesama salafiyin dengan cara mutlak seperti ini ini juga prinsip yang batil Seorang masuk Islam namun selama masuk Islam dia tidak pernah sholat. Kemudian dia meninggal. Bagaimana kita menghukumi jenazahnya dan bagaimana pengurusan fardu kifayahnya? Sama sekali tidak pernah sholat. Satu pun masuk Islam tapi tidak pernah sholat seumur hidupnya. Maka ini bukan muslim. Ini bukan muslim. Maka konsekuensinya tidak boleh disolati jenazahnya. Dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Karena dia bukan muslim. Berbeda halnya dengan seorang yang kadang-kadang sholat bolong-bolong. Ya, sholat subuh ditinggalkan, sholat maghrib dikerjakan. Nah, atau sholatnya sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka orang seperti ini khilaf di kalangan para ulama antara pendapat mengatakan dia kafir keluar dari Islam, sebagian memandang bahwa dia fasik. Ya, kekufuran dia lakukan kufrun duna kufrin yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, Allah taala. Bila seorang mengajak orang lain kepada hidayah sunnah maka mendapatkan pahala seperti unta merah. Pertanyaan bagaimana bila orang mengajak kepada hidayah tadi melenceng atau menyimpang bagaimana bila orang mengajak kepada hidayah tadi melenceng atau menyimpang dari jalan sunnah apakah dia masih tetap mendapatkan pahala jariah tersebut yang pertama barakallahu fikum e, merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang diberi hidayah dan melalui tangannya sekian banyak orang mendapatkan hidayah karenanya maka dengan itu seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan, sabat. Allahumma ya al qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau dia menyimpang? Menyelisih jalan sunnah setelah dia mengajak orang mengerti sunnah, dia hanya keluar dari sunnah. Ya. Apakah dia masih tetap mendapatkan pahala jariah padahal dia mengajak kemudian dia meninggalkannya apakah dia mendapatkan Allah taala alam Allah taala alam apakah dia mendapatkan atau tidak yang jelas doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Islam itu tanpa mazhab, tapi Ustaz bilang Ustaz adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, saya bermadzhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadits fa hadits. Apabila telah sahih satu hadis, itulah madhabku. Maka itulah madhabku. Itulah madhabku apabila sahih satu hadis Imam Syafi'i mengeluarkan sebuah pendapat yang menyelisih hadis maka madhabku adalah hadis karena itulah yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i maka saya bermadhab Asy-Syafi'i saya juga Hambali saya juga Maliki dan saya juga Hanafi karena saya seorang salafi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kebetulan kita menghadapi yang bermadhab syafi'i kita mengatakan saya syafi'i madhabnya barakallahu fikum sampai di sini insyaallah terlalu banyak ini lembaran-lembaran pertanyaan semoga majelis kita memberi manfaat dan menuai berkah lebih dan kurang mohon dimaafkan wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh